Dan juga yang kedua adalah membacakan salawat, salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal pembukaan kita saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian ikhwah akhwat rahimahullah, selamat datang di kisah orang-orang saleh. Orang-orang yang layak dan sangat pantas untuk dijadikan sebagai idola, suri tauladan, disimak kehidupan mereka. Orang-orang yang telah mencatat buku-buku sejarah dunia, bukan cuma sejarah umat Islam, sejarah dunia dengan tinta-tinta emas dari perilaku-perilaku mereka dalam kehidupan. Sosok-sosok yang tadinya di padang pasir tidak bisa membaca. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak bisa menulis. Tapi dengan wahyu dari langit, mereka menjadi manusia-manusia memimpin dunia. Mereka manusia-manusia yang disegani oleh musuh-musuh. Mereka yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Serial tentang sahabat yang mulia ini saya berdoa secara khusus kepada Allah SWT dan diberkahi dan dimudahkan. Sebagaimana Allah telah mudahkan kita pada bulan yang lalu membahas tentang menggapai derajat sedih bersama uh, Abu Bakar dan anhu kita pada pagi ini akan membahas menjadi Faruq bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudaraku, Faruq diambil dari kalimat faraka foriku atau lebih tepatnya sebenarnya juga diambil dari faraka foriku yang artinya membedakan, memisahkan, memilah dengan jeli dan tepat. Itu artinya. Kalau dikatakan Faruq itu ismul fa'il namanya. Dinisbatkan kepada pelaku jadi kalau tadi artinya membedakan, memilah, memilih ya, antara kebenaran dan kebatilan dengan tepat dan jeli. Kalau dikatakan Faruk berarti orang yang melakukan itu. Umar radhiyallahu mendapatkan julukan Faruk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Nabi. Itu semua karena prinsip dasarnya Umar radhiyallahu Beliau begitu mengenal Islam sebagaimana yang kita dengar bagaimana kisah masuk Islamnya, bagaimana kelebihan-kelebihannya, perilaku-perilakunya. Bagaimana sosok Umar di zaman jahiliyah yang ganas, yang luar biasa bencinya dengan Islam, yang secara khusus meluangkan waktunya untuk menyiksa kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu pada saat di Mekah sebelum masuk Islam bukan hanya menyiksa budak dia. Dia datang kepada teman-temannya seperti Abu Jahal, Abu Sofyan, Umayyah bin Khalaf. Didatangi oleh dia dan dia bantu menyiksa budak-budak temannya. Sampai sore hari dari pagi. Dipukulin, dikebukin, macam-macam. Dan Umar bin Khattab pada saat tiba malam, dia meninggalkan orang-orang Islam sambil berkata apa? Kalau bukan karena malam, saya tidak berhenti menyiksa bencinya luar biasa dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ganas luar biasa terhadap orang-orang Islam. Keras, kasar. Tapi dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengubah figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya sibuk dengan khamr Beliau sendiri menyebutkan tentang kisahnya beliau mengatakan saya pecinta khamr di masa jahiliyah. Tidak ada hari kecuali mendekuk hammer, Akhirnya membenci hammer dan terus berdoa kepada Allah agar hammer diharamkan dan ayat pengharaman hammer turun karena permintaannya beliau radhiyallahu anhu. Berubah total dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik, dari bodoh menjadi pintar, dari orang yang tidak punya adab, tidak punya tata kerama menjadi orang yang sangat mulia akhlaknya. Islam mengubah semua itu. Dan Umar bin Khattab adalah orang yang punya prinsip. Pada saat dia tahu Islam ini benar, maka betul-betul dia membedakan dan memilah antara Islam dengan kekufuran. Hijrah 100%. Dia membedakan antara kebenaran dengan kebatilan dan ini akan menjadi inti bahasan kita nantinya. Bagaimana kita bisa menjadi Faruq bersama Umar radhiyallahu anhu? Agar bukan mustahil kita bersama dengan beliau di surga nanti. Saya jelaskan pada saat membahas Abu Bakar di awal-awal bahasan kita di seri pertama dan ini adalah seri kedua dari serial sahabat kita. Bagaimana seseorang di antara kita mengambil hikmah yang sangat besar dari ternukilnya kepada kita kisah-kisah para sahabat. Terutama 10 sahabat jamin masuk surga yang akan kita bahas di 10 pertemuan pertama kita nanti. Dengan izin Allah tentunya. Maka kita lihat kisah-kisah mereka dinukil kepada kita ikhwan dan akhwat sekalian bukan hanya sebuah dongeng, seremoni, meramaikan tulisan para ulama, bukan agar setiap orang beriman di antara kita mengambil pelajaran dari kisah mereka bukan mustahil kita bisa menjadi orang yang sedik bersama Abu Bakar bukan mustahil. Kita menjadi orang yang Faruk bersama Umar dan akan bulan depan kita akan bahas membeli surga dengan harta bersama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in. Setelahnya kita akan bahas Ali menjadi prajurit yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Kisah-kisah mereka ternukil kepada kita, terukir dengan sangat lengkap, rinci. Apa perilaku-perilaku mereka selama mereka hidup, agar kita menjadi mengambil pelajaran dan bukan mustahil kita bersama mereka di surga. Bukankah ada 70 ribu dari umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisan? Bukankah ada hadis lain yang mengatakan dan Nabi SAW meminta lagi kepada Allah dimudahkan maka Allah memudahkan di setiap satu orang dari 70 ribu itu membawa 70 ribu yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antaranya. Masuk surga tanpa hisab bersama dengan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT dari kalangan sahabat Nabi Ridwanullahi Alim. Umar bin Khattab ini punya banyak sekali fadilah. Tetapi yang dititik beratkan adalah bagaimana Umar bin Khattab ini bisa ditakuti, disegani oleh musuh-musuh Allah sampai pada tingkat syaitan pun takut dengan Umar. Padahal Umar gak melihat setan itu. Kira-kira apa kata kuncinya? Di pembukaan ini saya akan sebutkan dan penulis buku menyebutkan tentang masalah itu. Beliau mengatakan, ini adalah Al-Faruq. Menyebut namanya menghiasi majelis pertemuan setiap orang yang beriman. Padanya terbaca kebenaran ungkapan. Semua orang yang membahas Umar dan menyimpulkan ternyata sampai dia sukses sebagaimana kita pelajari nanti dari anak atau dari seorang anak muda yang pemabuk, yang jahat, yang ganas sama orang Islam atau orang mukmin di Mekah menjadi seorang yang beriman yang sangat ya baik sebagaimana kita lihat nanti yang sangat luar biasa perjuangannya membela agama Allah ya, dan sangat tegas dengan orang-orang kafir sampai menjadi raja kaum muslimin dan meninggal mati syahid di Madinah. Ternyata kata kuncinya kata beliau adalah barang siapa yang takut kepada Allah takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Jadi rahasianya Umar bin Khattab ditakuti. Nanti kita lihat sama musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin pun. Jin kalau melihat Umar bin Khattab, nanti kita jelaskan hadisnya. Lewat di sebuah lembah, Umar gak lihat. Dia sengaja cari lembah lain karena takut dengan Umar bin Khattab. Kata kuncinya karena Umar bin Khattab sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan cirinya adalah Beliau kalau mendengar atau membaca Al-Quran Terlintas ayat tentang azab Maka beliau pingsan Setiap kali dengar ayat pasti pingsan Bahkan pernah sekali beliau baca al Quran Itu pingsan ya, Dan sadar beberapa saat kemudian Dan merasa sakit tubuhnya Karena takutnya dengan ayat tersebut selama sebulan Dan para sahabat mengunjunginya Karena sak dianggap sakitnya tadi tidak pernah kena apa-apa, tidak ada penyakit khusus, tapi karena takut pada saat membaca tentang ayat azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di kedua, bawah matanya, kelopak matanya ada garis berwarna hitam. Dan ini tidak mudah kulit seseorang itu bisa bergaris warna hitam dan seperti ada lubang mengalirnya tempat air. Ini karena banyak yang buat menangis kepada Allah Subhanahu wa taala setelah masuk Islam. Sebagaimana juga mudah-mudahan nanti akan ada beberapa kisahnya. Dialah laki-laki yang terang-terangan tentang Islamnya pada saat orang menyembunyikan Islam itu sendiri. Dia yang sengaja mengorbit Islamnya. Nanti juga akan kita lihat kisahnya. Dia laki-laki ikhwan dan akhwat sekalian yang menambal bajunya pada saat menjadi khalifah dan memakai baju biasa dan tidak punya pengawal. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah laki-laki yang syaitan lali darinya. Dialah laki-laki yang tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah memastikan dan lagi kaum muslimin yang susah pada saat itu. Dialah laki-laki yang merupakan mujahid terbesar ya, yang dicatat dalam sejarah karena di zaman Umar bin Khattab disepakati oleh para sejarawan muslim adalah masa ekspansi Islam terbesar. Runtuhnya ya, kerajaan Persia secara keseluruhan, Rusia, Afghanistan, Iran, Irak, semua wilayah Persia dulu itu runtuh di zaman Umar radhiyallahu anhu. Gitu. Begitu pula wilayah sebagian besar wilayah ya, negeri Syam, ya. kemudian Mesir, wilayah Afrika, takluk ya dari dua sisi, timur dan baratnya dunia ini takluk di zaman Umar bin Khattab dan masuk Islam pada saat itu. Berapa banyak pahala yang beliau panen? Radhiyallahu anhu dan nanti akan kita jelaskan masalah itu. Dialah dikatakan Orang yang tidak mau makan sampai kelaparan pada saat masyarakatnya ditimpa peceklik dikenal dengan amramada. Nanti akan kita jelaskan juga masalah ini. Dialah orang yang selalu mengucapkan kebenaran walaupun pahit dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, dialah Faruq umat ini yang telah mengguncangkan singgasana orang-orang zalim, meruntuhkan benteng-benteng eh, raja-raja Kisra dan kaisar Romawi Orang-orang sombong lagi congkak tunduk kepada ya, keadilannya. Bendera kezaliman tertunduk di depan panci keadilannya. Dialah orang yang sangat zuhud, seorang ulama ahli ibadah, pencemburu terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah dan juga orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya tekad yang baja, pembunuh fitnah-fitnah dan juga orang yang paling gencar menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang lebih kronologis yang disebutkan oleh penulis buku. Sekarang kita masuk siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini sebenarnya adalah salah satu dari suku Adi. Adi ini suku dari Quraisy dan bertemu dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam di kaki kelima atau keenamnya. Di zaman jahiliyah, Umar ini sangat dekat dengan Umar yang lain. Ada dua orang Umar dulu, di zaman jahiliyah yang terkenal sekali pemimpin Mekah itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Isyam, atau dikenal dengan Abu Jahal. Dua orang ini terkenal dengan Umarain ya, di Mekah. Dua Umar yang terkenal sekali. Dua-duanya punya prinsip hidup, dua-duanya orangnya kekar, tubuh, tubuhnya tinggi besar, kepala suku, yang memimpin pada saat itu karena di Mekah tidak ada raja satu raja yang memimpin tapi semua kepala suku mereka bersatu di Darun Nadwa kemudian mereka ya sama-sama mengambil keputusan untuk Mekah dan Umar sama um-, Umar Umar bin Amr atau Abu Jahal dengan Umar bin Khattab ini dua-duanya adalah orang yang sangat berpengaruh makanya kita akan jelaskan nanti Umar bin Khattab ini punya kisah masuk Islam itu karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang saya jelaskan sebentar Umar bin Khattab ini tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai duta, sebagai duta. Dan duta ini adalah sosok orang yang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara sebagaimana kita tahu. Dan duta ini sama dengan presiden. Dia nggak boleh diganggu dan dia harus punya kelebihan, keterampilan. Baik itu dalam membela dirinya ataupun mempertahankan prinsip-prinsip dasar negaranya. Dan Umar bin Khattab adalah duta, gitu kan? Bagi orang-orang Quraisy kemanapun dia yang diutus untuk pergi, dan kalau menghadapi orang-orang yang susah, keras kepala, berat untuk ditangani, maka Umar bin Khattab lah yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya. Di masa jahiliyah dia sangat buruk kehidupannya, karena Umar bin Khattab maksudnya buruk dalam pandangan Islam tanda kutip ya. Beliau selalu mabuk, beliau selalu menyembah berhala, agak berbeda sedikit dengan Abu Bakar. Abu Bakar memang orang yang dari zaman jahiliyah nggak pernah buat masalah. Karena masa jahiliyah itu subhanallah Abu Bakar hidupnya mulus-mulus saja. Tidak pernah sembah berhala, orang yang suka bersedekah, memang sudah bersahabat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena dia tinggal satu camp dengan Khadijah, ya, pemukiman pedagang-pedagang di Mekah sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi Abu Bakar itu hidup Abu Bakar. Mungkin tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar. Tapi Umar Allah jadikan radhiyallahu anhu ajma'in adalah simbol ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Umar bin Khattab ini kehidupannya luar biasa gitu. Di masa jahiliyah. Mabuk tiap hari, tiap hari nyiksa umat Islam. Tiap hari nyembah berhala. Beragam macam kesalahan dikerjakan oleh Umar bin Khattab anhu, gitu kan? Maka dengan datangnya Islam, Allah SWT menunjukkan rahmatnya. Asal orang mau taubat, orang mau berubah, orang mau mengikuti kebenaran, Allah tidak akan lihat masa lalunya. Allah tidak akan lihat masa lalunya. Umar bin Khattab ini berselisih para ulama tentang bagaimana kisah masuk Islamnya. Paling tidak ada tiga riwayat yang dinukil oleh penulis buku. Namun yang paling ditarjih, dikuatkan oleh beliau adalah riwayat tentang ya, atau riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib tentang Manaqibul Umar bin Khattab yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam masalah ini. Bahwasanya riwayat tentang keislaman Umar yang paling kuat kena ya dengan riwayat Tirmidzi yaitu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu umat Islam terdesak, kewalahan di Mekah menghadapi musuh-musuh mereka, tiap hari disiksa, tiap hari dipukulin, ada yang dibunuh, nggak bisa melawan. Sampai waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Yasir dan istrinya Sumayyah, radhiyallahu anhuma budak daripada Abu Jahal dan memiliki anak bernama Ammar yang dikenal dengan Ammar bin Yasir semuanya sahabat yang mulia Sumaya lagi hamil, lalu dikatakan oleh Abu Jahal, ya, kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu wahai Sumaya. Maka Sumaya mengatakan, saya lebih memilih mati daripada harus kembali menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Lalu Abu Jahal marah menusuk perutnya Sumaya. Nak meninggal mati syahid dan wanita pertama syahid dan bisa mati Sumaya radhiyallahu anha. Kemudian menyusul suaminya Yasir, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Lalu Ammar Ya, pada saat itu didesak, umurnya masih 8 tahun, 9 tahun. Oleh Abu Jahal dikatakan, wahai Ammar, kalau kau tidak mengaku juga kembali kepada Tuhanmu yang dulu, maka aku akan menyiksamu lebih berat daripada ibu dan ayahmu. Sampai Ammar karena ketakutan dan merasa sakit berkata, baiklah, wahai Abu Jahal, apa, Abu, Abu Hakam, apa yang kau mau? Orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam, artinya orang yang bijaksana. Tapi kita dalam Islam diberitakan oleh Nabi SAW mengatakan memanggil dia Abu Jahal. Maka dia mengatakan baik apa yang kau mau. Kata Abu Jahal, ya, lewat seekor unta, dia mengatakan, katakanlah kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhan yang Muhammad. Dia mengatakan saya kufur. Abu Jahal belum puas nih. Lewat seekor unta kata Abu Jahal, saya belum puas sampai kau bilang unta ini Tuhan saya. Maka Ammar pun mengatakan unta ini Tuhan saya. Lalu Abu Jahal membiarkan dia. Pada saat mereka lagi proses disiksa, Nabi kita Muhammad SAW lewat di situ. Melihat hmm. kejadian tersebut tidak ada kekuatan bagi umat Islam. Bagaimana cara membelahnya nih? Maka Nabi SAW cuma mengucapkan kalimat Sabran ala yasir fa inna ma'idakumul jannah Sabarlah wahai keluarganya Yasir Pasti kalian dengan mati ini masuk surga Lalu Nabi SAW lewat menuju ke rumah beliau Ammar pun mengikuti Nabi SAW lalu berkata Ya Rasulullah saya telah kufur Ibu saya dan ayah saya dibunuh oleh Abu Jahal dan saya pun dipaksanya, saya mengucapkan secara terpaksa saya kufur kepada risalah anda. Dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya. Maka kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau besok kau dilakukan lagi, kau diperlakukan lagi yang sama dengan Abu Jahal, ucapkan apa yang dia mau. Karena sesungguhnya kau tidak kufur, hatimu tidak seperti itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Tidak masuk kekufuran kalau orang itu sebenarnya mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa sementara hatinya penuh dengan keimanan turun kepada Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itulah Nabi SAW berdoa mengatakan dalam doanya Allahumma izzal Isnana, bi ahad bi ahab bi ah bi ahabba hadaini rajulain ilai bi Abi Jahal bin Hisham dalam riwayat dikatakan bi Umar ya bin Amr bin Hisham dan yang kedua au bi Umar bin Khattab Hadis ini sebagaimana saya jelaskan dari riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya ya Allah, kata Nabi SAW dalam doanya, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Itu Abu Jahal, Ibn Hisham, Umar bin Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Kata perawi hadis dari keduanya ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab sehingga Allah memberikan hidayah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis mengatakan ini pendapat yang paling kuat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang kedua adalah kisah yang lain tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab dan ini dinukil oleh um, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kisahnya kurang lebih bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah marah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur, setiap hari orang bicara tentang Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Terus pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, suku sama suku saling bertengkar, gitu kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Oh, Ibn Khattab bilang Muhammad sudah gila gitu kan? Saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan Umar Muhammad Khattab di awal. Saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya, membawa pedangnya gitu kan keluar khusus untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. lalu dia pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal pada saat itu Abu Jahal mengatakan saya akan memberikan seratus ekor unta yang membunuh Muhammad maka Umar berkata betulkah yang kau bilang hai Abu Jahal dia bilang iya. Baik, Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu dengan ya, bencinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan ini, ya, sebagaimana saya sebutkan tadi di sini ditulis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakan maka Umar bin Khattab pun jalan Kemudian menuju ingin mencari Nabi SAW. Waktu itu dia tidak tahu Nabi SAW itu di mana. Ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah ini seorang sahabat sudah masuk Islam dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau kemana kamu? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nuaim waktu itu, dia khawatir Umar bin Khattab ini terkenal orangnya. Kalau sudah ngambil prinsip mau membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh. Itu prinsip dasarnya. Selalu begitu di masa, masa jahiliyah. Dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, ajma'in. Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah itu berburu singa, harimau, dibunuh, berburu ya. Lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya. Karena kuatnya Hamzah radhiyallahu dan Umar bin Khattab juga sama. Terkenal dua orang ini kalau berburu berburunya bukan rusa, bukan kelinci, bukan kambing liar, unta, enggak, dia berburu singa, harimau, dibunuh sendiri kemudian dipikul di dia masuk ke Mekah, dikulitin dimakan sama dia. Jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik. Umar bin Khattab ini karena tegasnya, maka Nuaim bin Abdullah ini takut dari Allah, jangan sampai dia betul-betul datang membunuh Nabi SAW. Ya. Bagaimana caranya? Maka dia pun akhirnya terlintas dia bilang, tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arqam, rumah salah seorang sahabat ya, yang terkenal dijadikan sebagai basis dakwah Nabi SAW. Maka Nabi Abdullah berkata radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi SAW akan membiarkan kamu? Kalau kau bunuh Muhammad, dia bilang saya nggak peduli. Walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri. Betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini, gitu kan? Lalu kata Nuaim bin Abdullah tidak terdapat di mana saya kekuatan saya itu kecuali satu hal. Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad, ayat eh, Umar? Sementara adikmu sendiri Fatima, Fatima bin Khattab, ini adik kandungnya Umar bin Khattab perempuan, dengan suaminya ada iparmu Sa'id bin Zaid. Said bin Zaid adalah salah satu dari sepuluh yang surga nantinya, gitu kan? Itu adik iparnya Umar bin Khattab. Jadi Umar sama adik iparnya dua-dua dapat jaminan surga. Dari sepuluh sahabatnya masuk surga. Sa'id bin Zaid ini. Mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara wargamu sendiri belum kamu urus? Maka Umar marah mengatakan, apakah benar? Fatimah adikku sudah sabah, ya, artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya. Kata uh, Nuaim, iya benar, silakan kau pastikan sendiri. Maka Umar bin Khattab waktu itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada dan dia tahu rumah adiknya, dia menuju ke rumah adiknya. Jalan dari rumah adiknya. Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat tadinya bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar namanya Khabbab bin Arab. Khabbab bin Arab adalah guru Al-Quran. Dia ajar mengaji lagi dengan ayat. Begitu mereka dengar suara langkah Umar bin Khattab. Dalam beberapa asar dikatakan Umar ini saking badannya besar. Kalau dia melangkah suara kakinya terdengar. Maka didengar oleh Fatimah dan mereka tahu itu adalah langkah Umar. Dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan Khabbab bin Arad di kamar. Kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Quran yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu tidak dibukakan. Lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Said. Ya, adiknya dan adik iparnya. Apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar. Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar. Ya, tidak usah kalian rahasiakan. Perlihatkan kepada saya itu. Waktu itu kebetulan lembaran Al-Quran dipegang oleh Fatimah. Lihat, disembunyi di belakang badannya tapi kelihatan. Umar mengatakan, pasti itu yang kau pegang, berikan kepada saya. Fatimah memang mau. Maka Umar menampar adiknya. Waktu ditampar keluar darah jatuh. Suaminya Said bin Zaid berusaha mendekat, gitu kan. Waktu mendekat dipukul juga sama Umar. Jatuh dua-duanya. Waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas saja, tapi Allah eh, eh, kulit itu saja. Tapi Allah swt memudahkan waktu itu hatinya Umar terbuka. Dia lihat adiknya jatuh berdarah, belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri. Maka dia pun mengatakan, kenapa kau selalu terlalu ngotot mempertahankan ini? Kata adiknya, jangan kau pegang hai Umar. Karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini. Kau masih dalam keadaan kafir. Kalau kau mau memegangnya maka mandilah dulu. Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah, minta pamit mandi. Setelah mandi dia keluar dikasihlah lembaran tersebut. Kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas di dalam kulit itu dari surah Toha. Surah Toha. Lalu Umar pun duduk kemudian membaca. Mulailah membaca. Ya, Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dia baca. Toha ya, kami tidak turunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk kamu sedih hai Muhammad Kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Terus dia baca ayat demi ayat. Gak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak. Kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong. Yang dia kuatkan, dia tegarkan dengan orang yang lagi lunak. Gitu kan beda. Maka melihat, waktu itu Sa'id bin Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak. Lalu dia eh, waktu itu juga waktu Umar membaca rupanya suaranya agak keras dan ini dalam bahasa Arab dia ngerti Umar itu bisa membaca, ya. Maka dia membaca pun maka dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut dan bacaannya benar, karena itu bacaan dalam bahasa Arab dia dia tahu. Maka Habab bin Arad, guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan ini keluar. Lalu melihat keadaan tersebut, Umar bin Khattab berkata, di mana Muhammad? Habab bin Arad radhiyallahu tahu bahwa Umar ini sudah lunak nih. Dia mengatakan, "Wahai Umar, kalau kau mau saya yang tunjukkan." Maka Habab bin Arad pun memegang tangan Umar lalu sama-sama menuju ke Darul Arkam. Tiba di Darul Arkam, ikhwan dan akhwat sekalian, dari kejauhan, bukan Darul Arkam ini dua lantai. Lantai kedua, ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar. Gitu. Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada Habab bin Arad datang, lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan Habab bin Arad ini memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia, karena besarnya tangan Umar, gitu kan? Maka yang sahabat di lantai dua rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Khabbab bin Arad, gitu kan? Dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini, Umar bin Khattab, si kafir datang. Gitu kan? Maka semua orang heboh di rumah Abdul Arkam. Umar bin Khattab yang datang. Lebih baik orang-orang Quraisy 10-20 orang daripada Umar yang datang, gitu kan? Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang ini berbahaya sekali, gitu kan? Nanti kita lihat setelah masuk Islam bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu, maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah radhiyallahu anhu waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya dan duduk lalu berkata, "Biarkan dia masuk. Kalau dia niat buruk, saya akan menghadapinya." Maka Nabi SAW mengatakan, Masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah disuruh sembunyikan. Ini bukan perkelahian. Nabi SAW sudah tahu. Dimasukkan ke dalam ruangan. Lalu kata Nabi SAW bukakan buat dia. Begitu dia masuk, begitu dibuka pintu, Umar bin Khattab lihat Nabi SAW tundukkan pandangannya. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya, bajunya dengan keras dan menyentaknya sambil mengatakan, Wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun pada baru kau beriman? Maka Umar diam. Nabi SAW sentak kedua kali, Wahai Ibnu Khattab, Apakah kau menunggu azabnya Allah dan turun kepada baru kau beriman? Sampai tiga kali Al Umar bin Khattab tertul, jatuh terberlutut di tanah lalu mengatakan, saya beriman kepadamu ya Rasulullah, lalu dia syahadat. Pada saat dia syahadah seluruh Darul Arkam bertakbir. Karena besarnya takbir kaum muslimin, bangga dengan Umar masuk Islam, terdengar sampai di dekat Ka'bah takbir mereka. Gitu kan? Jadi saking besarnya. Ini salah satu kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Riwayat yang lain maksud saya. Riwayat yang ketiga adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad ya. Mohon maaf, bukan. Riwayat di sini dikatakan sebenarnya sanadnya dhaif ya. Sanadnya dhaif tapi ini disebutkan oleh Imam al zahabi dalam Al-Mizan. Ini dikarenakan karena riwayat ini terdapat Abdurrahman bin Harith seorang rawi yang jujur sebenarnya tapi dia memiliki kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Jadi sebenarnya dhaifnya lemah pun tidak terlalu lemah. Ya karena dia bukan pembohong, dia bukan ahli maksiat, cuman dia kadang-kadang keliru kalau menyampaikan hadis. Lafaznya ada yang tertukar. Maka didhaifkan. Tapi ulama tentu nanti saya simpulkan akan menggabungkan tiga riwayat dan mengatakan tidak ada yang berbentrok satu sama yang lain. Intinya Umar bin Khattab sudah masuk Islam <coughs> dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia. Ibnu Ishaq menukil dalam buku sirahnya tentang Ummu Abdullah binti Abi Hasma ya, radhiyallahu anha pada saat dia bilang dia cerita Ummu Abdullah ini bercerita demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Habasyah mau berangkat ke negeri Habasyah maka eh, suaminya Amir namanya sedang menunggu di sebuah lembah yang cukup jauh dari Mekah supaya tidak kelihatan maka satu-satu keluar gitu Ummu Abdillah ini kebetulan masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab dan waktu itu terkenal terdengar di orang-orang Quraisy bahwa muslimin sudah mau hijrah, mau melarikan diri dari Mekah dan orang-orang Quraisy berjaga-jaga. Termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga, ya berusaha menahan umat Islam jangan sampai hijrah ke Habasyah. Ada yang hijrah dibunuh, ya, dengan berusaha dibunuh. Ummu Abdullah ini punya hubungan kerabat dengan Umar dan dia bersama dengan anaknya Abdullah ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah. Pada saat dia mikul-mikul barangnya, melewatin lembah demi lembah, tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah, ada Umar bin Khattab berdiri. Kagetlah Ummu Abdillah ini. Lalu Ummu Abdillah berkata, Sungguh kami mendapatkan ujian berat melalui kalian. Maksudnya orang-orang musyrik Mekah. Ya. Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian. Mau beriman pada Allah di Mekah, diganggu. Mau hijrah pun ditahan. Umar bin Khattab kaget itu melihat Umar bin Didak karena kerabatnya perempuan ya. Kemudian malam-malam bawa barang pikul-pikul, bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau 3 tahun ya. Lalu Umar kesian mengatakan, wah Umar Abdullah, mau kemana kamu?" Kata dia, "Saya mau ke Habasyah, mau hijrah." Karena kami nggak bisa ibadah menimba Allah di sini. Kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka bin Abdullah kaget waktu itu berkata, ya, saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar dan tiba-tiba saja dia mengatakan semoga keselamatan bersama Muhammadillah pergilah padahal Umar bin Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu pada saat bertemu Muhammadillah ini dengan suaminya di lembah yang sudah janji di luar Mekah tiba-tiba suaminya tanya tadi Ummu Abdillah ada nggak orang yang kau temuin dari Quraisy kata Ummu Abdillah nggak ada kecuali Umar gitu kan kata suaminya Umar bin Khattab itu musibah yang besar gitu kan itu bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia. Lalu kata Umar bin Abdillah, tapi dia sempat lunak. Dia bahkan mengatakan kepada saya, semoga selam, engkau selamat wahai Umar bin Abdillah. Mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan? Lalu kata Amir, Amir ini suaminya Umar bin Abdillah. Dia mengatakan, orang yang engkau lihat tadi itu Umar bin Khattab maksudnya tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya Al Khattab masuk Islam. Jadi mustahil masuk Islam orang itu, gitu kan? Ini kata sahabat ini. Karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu. Gitu kan? Jadi kalau seandainya orang yang kau lihat itu masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, keluarganya Umar semua, itu syahadat baru dia bisa syahadat ke orang. Gitu. Saking sulitnya gitu. Maka akhirnya di, di kisahnya disebutkan sampai di situ dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam kemungkinan bisa saja dari doanya Ummu Abdillah tadi yang disebutkan. Ya. Jadi itu diantara riwayat yang dinukil kepada kita. Pertama tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang paling kuat. Yang kedua tentang uh, uh, adiknya Fatimah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu yang sudah masuk Islam sebelum lalu Umar membaca surat Taha. dan yang ketiga adalah tentang masalah kisah Ummu Abdullah. Ada riwayat yang lain juga dinukil oleh sebagian ya, ulama dan dinukil juga oleh beliau di sini adalah Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri Dia mengatakan, aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, pecandu khamar di zaman jahiliyah. Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya. Kami mempunyai sebuah tempat di sana orang-orang Quraisy berkumpul untuk minum-minum dan mabuk-mabuk. Ya. Dan pada saat itu satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk. Lalu aku melihat ya Rasul ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah dan sedang menyembah Allah. Maka aku pun berkata, cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ini riwayat lainnya. Lalu kemudian aku pun menyelipkan diri di antara kiswanya Ka'bah. Sampai mendekat tidak ada yang memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswa Ka'bah. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku. Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hatiku tersentuh. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnu Khattab? Maka aku menjawab, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah sambil berkata, Allah telah memberimu petunjuk wahai Umar. Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku kata Umar dan mendoakanku agar aku bisa teguh. Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Ini dinukil oleh beliau di putnot nomor 15 dikatakan diriwayatkan oleh Atha dan Mujahid tentang Islamnya Umar. Ibnu Ishaq juga menyebutkan di dalam buku sirahnya bahwasanya Abdullah bin Abi Najih Al-Makki menyampaikan kepadaku dari Ishaq dan sanatnya ini mursal tapi memiliki penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab dari empat riwayat, jadi bukan tiga tadi, empat riwayat ini ya semua dinukil bahwasanya bagaimana beliau masuk Islam. Terlepas daripada itu kata ahli sejarah dan penulis buku secara khusus mengatakan ini ya kalau kita mau gabungkan semua riwayat tetap riwayat yang paling kuat tadi adalah riwayat yang menceritakan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau doa Nabi maka semua jadi penyebab beliau akhirnya masuk Islam dan kasus-kasus tadi yang lainnya semua karena penyebab beliau masuk Islam saja. Lalu kita masuk setelah masuk Islam pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat maka yang paling pertama dia lakukan dua hal Begitu dia syahadat di depan Nabi SAW dia melakukan dua hal. Yang pertama adalah dia langsung bertanya, kata Abu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya pada saat Umar bin Khattab masuk Islam syahadat, dia menanyakan kepada para sahabat, siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah? Lisannya langsung suka gosipin orang. Kata beberapa sahabat di sebelah Umar, Jamil bin Muammir, ada seseorang yang bernama Jamil ibn Muamil. Coba temuin dia, uh, uh, uh, orang ini mengatakan itu, namanya Jamil bin Muamil. Lalu Umar bin mengatakan di mana dia? Kata sebagian orang di dekat Ka'bah. Ibnu Umar yang menukir riwayat ini mengatakan saya lalu mengikuti ayah saya. Pada saat menemui ya, Jamil bin Muamil ini lagi duduk depan Ka'bah, ayahku pun mendekati sambil berkata, "Wahai Jamil, apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya?" Kata Jamil, "Tidak." "Ada apa wahai Ibnu Khattab?" Lalu kata Umar, saya sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu kan? Lalu kata Abdullah bin Umar, belum belum sempat Umar bin Khattab ayah saya masih mau ceritain nih bagaimana masuk Islamnya. Jamil bin Amr ini memang tukang gosip yang super, gitu kan? Sampai dia bilang belum dengar ceritanya apa, berdiri langsung menuju ke dekat Ka'bah, ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun lalu berkata dekat Ka'bah, Umar bin Khattab telah murtad, telah sabak, sabak itu menyembah selain Allah, selain Tuhan-Tuhan mereka. Maka orang-orang Quraisy pun datang dan akhirnya mengeroyoki Umar. Ya, mengeroyoki Umar. Waktu Umar ditanya oleh orang Quraisy sebelum dikeroyoki, wahai Umar, apa kau sudah sabah? Sabah itu berarti sudah murtad dari agama kita. Menyembah selain berhala-berhala yang kami sembah. Kata Umar, tidak, saya nggak sabah, saya nggak murtad, tapi saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Malah dia syahadat depan mereka, gitu kan. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar bin Khattab pun dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Riwayat yang ketiga, ini riwayat menjelaskan, maka Umar pun dikeroyokin orang Quraisy lalu dia berkelahi sama mereka dari pagi itu sampai sore. Sendirian dia lawan, gitu kan? Pada saat Umar bin Khattab capek, letih, ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama menjelaskan, khusus masalah riwayat yang pertama ya. Nah, nanti riwayat yang kedua tentang bagaimana setelah masuk Islam, apa perilakunya. Ini masih riwayat yang pertama, tapi khusus masalah pada saat dia dikeroyokin ada dua riwayat lagi. Di sini menjelaskan. Riwayat yang pertama adalah Umar bin Khattab berkelahi sampai dia lelah. Begitu dia lelah, Umar bin Khattab duduk di tanah sambil berkata, lakukan salah apa, apa yang kalian mau lakukan. Silakan pukulin saya terserah. Demi Allah kalau kami ada jumlahnya 300 orang saja yang sudah beriman sama Allah, maka kami memiliki Mekah kalau kalian jadi atau kalian jadi pemilik Mekah. Artinya kami terus akan berkelahi dengan kalian sampai Mekah ini takluk. Gitu kan. Kalau kami 300 orang. Riwayat yang lain mengatakan, waktu Umar bin Khattab letih, Umar bin Khattab balik melihat siapa di antara yang sedang keroyokin dia yang berkelahi ini pemimpinnya Quraisy. Ada ditemukan ada satu pemimpin Quraisy waktu itu tidak disebutkan namanya, dipegang ya badannya sama Umar, ditidurkan di tanah, lalu sama Umar ditusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak suruh, jadi Umar lagi digebukin nih, tapi orang itu dibawanya Umar, Umar tusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak berhentikan mereka matamu akan saya butakan. Maka dia pun teriak, lepaskan Umar, Umar sudah gila mau butain mata saya. Gitu. Akhirnya orang-orang pada tinggalin Umar waktu itu. Itu itu riwayat yang berhubungan dengan masalah waktu dikeroyokin. Riwayat yang lain menjelaskan, tapi ini riwayat sebenarnya yang pertama lebih kuat. Ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau ini riwayat lebih hasan, yang diriwayatkan hasan adalah sebagian mendoifkannya. Tapi yang jelas riwayatnya juga dipegangi oleh sebagian ahli sejarah karena penguat dia. Waktu Umar bin Khattab masuk Islam, dia berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan benar? Ini baru syahadat nih belum belajar banyak hukum gitu kan. Apakah kita bukan kita dalam keadaan benar kata Nabi SAW benar? Bukankah orang kursi dalam keadaan salah, batin menyembah berhala salah? Karena tadi sebelumnya dia sudah menyembah berhala, gitu kan? Kata Nabi SAW benar. Kata Nabi SAW kalau kata Umar kalau begitu kenapa kita tinggal ya Rasulullah? Ayo kita perangin aja, gitu kan? Padahal ini masih baru berapa belas orang, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu itu mengatakan sabarlah wahai Muhammad sesungguhnya Allah belum perintahkan itu padaku. Jadi ini riwayat yang lain tentang perilaku Umar bin Khattab pada saat dia masuk Islam. Penulis buku di sini langsung pindah ke kisah bukan lagi di Mekah. Karena di Mekah tidak terlalu banyak kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu tapi kita masuk ke kisah lebih banyak nanti bagaimana dia setelah masuk Islam, bagaimana pada saat dia hijrah, dimulai dengan pada saat hijrah, bagaimana pada saat hidup di Madinah, peperangan-peperangan yang dia hadiri bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janji-janji Nabi SAW kepada diri beliau pribadi, kemudian juga apa perilaku beliau pada saat beliau jadi khalifah itu akan banyak fokus di situ. Pada saat Umar bin Khattab hijrah, akan hijrah. Di sini ditulis oleh beliau, hijrah yang merendahkan martabat orang-orang musyrik. Dinukil dalam sebuah riwayat, ya, riwayat disebutkan oleh Imam Tirmizi, mohon maaf. Ini disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Usudul Ghaba dan ini dengan sanad yang sahih. Dan kabar ini juga dikatakan disebutkan dalam buku Ar-Riyadun Nadirin atau Ar-Riyadun Nadira. ya. Ini disebutkan juga dengan riwayat-riwayat yang sahih. Bahwasanya Umar bin Khattab pada saat akan hijrah ke Madinah, maka Ibnu Abbas meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata, Aku telah mendengarkan Ali bin Abi Thalib menceritakan. Kata Ali, Aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang berhijrah, melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dan subhanallah nanti kita lihat banyak sekali kelebihan Umar bin Khattab. Itu yang sebutin adalah Ali bin Abi Thalib. Yang justru riwayat-riwayat ini anehnya kenapa tersembunyi dari teman-teman orang-orang kita Syiah ini. Yang semoga Allah berikan hidayah. Gitu kan? Kenapa mereka tidak menerungi masalah ini gitu? Malah terbalik, mereka menganggap kayak membenci ya atau ahli sunnah ini membenci Ali. Lalu kita menghormati Ali radhiyallahu anhu dan Ali adalah mertua Nabi, eh, mertua Umar bin Khattab di akhir hidupnya Umar bin Khattab. Sebagaimana kita tahu, Umar bin Khattab nanti di akhir hidupnya menikah dengan Ummu Kalsum, adiknya Hasan dan Husain dan Umar bin Khattab meninggal di paha ya Ummu Kalsum itu sendiri. Ali di sini menukil mengatakan memuji Umar bin Khattab berkata, "Saya ya, atau aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari muhajirin yang berhijrah ke Madinah melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab." Ketika hendak berhijrah, dia mengambil pedangnya, menyiapkan busurnya, menenteng beberapa anak panah di tangannya, dan memegang tombak pendeknya. Jadi orang siap perang. Gitu kan? Pedangnya ada, busurnya, anak panahnya, dan tombak kecil di tangan kirinya. Lalu dia menuju ke Ka'bah. Sementara para petinggi Quraisy sedang berada di halamannya. Dia tawaf di Ka'bah tujuh putaran dengan tenang. Lalu mendatangi makam Ibrahim dan sholat dua rakaat. Kemudian dia berdiri di hadapan mereka satu persatu dengan berkata, jadi setelah tawaf menghadap ke orang-orang Quraisy ini yang banyak puluhan jumlahnya, dia menghadap lalu dia berkata, wajah-wajah buruk Allah tidak menghinakan kecuali hidung-hidung ini. Ini bahasa Arab biasanya mengatakan sungguh kalian orang yang paling buruk di muka bumi. Dia bahasanya begitu. Siapa yang ingin ibunya meratap karena anaknya mati atau ya, anaknya menjadi yatim karena kehilangan ayah dan menjadikan istrinya sebagai janda, hendaklah dia menemui aku di balik lembah ini karena aku mau hijrah sekarang. Jadi dia tantang. Jadi bahasanya bukan bilang saya mau hijrah, siapa yang mau lawan saya silakan enggak. Dia, dia berikan kalimat-kalimat yang menantang sekalian. Jadi pasti mati din. Kamu mati atau saya mati, itu bahasanya gitu ya. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, Orang tuanya kehilangan anak, istri jadi janda, temuin saya di belakang lembah ini. Saya mau hijrah ke Madinah. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidak seorang pun yang mengikutinya kecuali orang-orang yang lemah yang telah diberi pelajaran dan bimbingan olehnya. Lalu dia berangkat kepada apa yang dia inginkan. Ini sebagaimana disebutkan sudah saya sebutkan riwayatnya. Jadi Umar bin Khattab ini satu-satunya orang yang hijrah dengan kemuliaan. Orang Quraisy nggak ada yang berani sama sekali yang menahan Umar bin Khattab pada saat itu sementara yang lainnya semuanya sembunyi-sembunyi. Baik, mari kita dengar di ikhwan akhwat sekalian beberapa manakib. Manakib ini kayak fadilahnya lah, ya, kelebihannya Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi itu disebutkan di putat nomor 19 di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> pernah bersabda kepada para sahabat, "Nikmar rajulu Abu Bakar, wa nikmar rajulu Umar." Sebaik-baik laki-laki untuk menjadi pendamping hidup, menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi ayah, menjadi anak adalah Abu Bakar dan sebaik-baik orang juga laki-laki adalah Umar. Hadis ini ulama menyebutkan bahwasanya ini fadilah buat Abu Bakar dan Umar. Jadi kena di sini Nabi SAW memilih. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan nikmar rajul, artinya dia sebaik-baik laki-laki tadi semua posisi. Sebagai anak sebagai ayah kah? Sebagai suami kah? Sebagai saudara kah? Sebagai guru kah? Sebagai murid kah? Pokoknya sebagai laki-laki dalam apapun profesinya, ini adalah orang yang terbaik dua orang, Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Trimidi dan disuaikan oleh Syekh Albani di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda inna ahlal darajatil ula la yarahum man, man tahtahum kama tarawna najmat tali'a fi ufukis sama' Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat nanti di surga. Mereka bisa melihat orang-orang yang berada di bawah mereka. Seperti kalian melihat bintang-bintang di ufuk. Artinya mereka bisa melihat kelihatan istana orang-orang yang di bawah mereka. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka berdua yang telah mendapatkan kenikmatan itu. Artinya akan mendemuni derajat yang tinggi di surga. Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Laqad kana fi man qablakum min al-umami nasun muhaddatsun min ghairi an yakunu anbiya. Fa in fi ummati ahadun fa innahu Umar." Di antara umat-umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah berbicara kemudian menjadi hukum. Allah tentukan menjadi hukum dari lisan mereka. Sementara mereka bukan nabi-nabi. Dan kalau itu ada di umatku maka dia adalah Umar. Maka dia adalah Umar. Nanti akan kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran turun justru dengan ya, perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini fadilah yang ketiga. Fadilah yang keempat, mohon maaf, masih fadilah yang ketiga, tapi riwayat yang lain Dikatakan oleh Nabi wasallam, "Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallimuna min ghairi an yakunu anbiya, fa iyyakum fi ummati minhum ahadun fa Umar." Di kalangan orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel terdapat orang-orang yang diberikan ilham dan mereka bukan para nabi, berbicara tapi jadi hukum akhirnya. Allah sementara tentukan menjadi hukum sementara nabi-nabi mereka masih hidup ya. Wahyu lagi turun sehingga perkataan mereka dinukil oleh Allah di dalam kitab-kitab nabi mereka, gitu kan? Karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jika pada umatku terdapat seseorang demikian, dia adalah umat, Dia adalah umat. Fadilah yang selanjutnya, ini fadilah yang keempat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Trimidi juga disahihkan oleh Syekh Albani Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma Keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar, eh, kepada Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hadani sayyida kuhuli ahli jannah min al-awwalin wal akhirin, illa nabi illa nabiyina wal mursalin. La tukhbirhuma ya Ali." Dua orang ini wahai Ali, tuannya Seluruh orang-orang dewasa penghuni surga dari kalangan orang-orang dulu, semuanya orang-orang dulu. Sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, sahabat-sahabatnya Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, teman-temannya semua, ya, orang-orang terdahulu ini Abu Bakar dan Umar adalah tuannya mereka nanti di surga, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Dan jangan kau katakan ini kepada keduanya wahai Ali. Artinya jangan sampaikan kepada mereka karena jangan sampai mereka malah jadi salah faham. Ini termasuk fadilah Abu Bakar dan Umar yang disatukan dalam hadis ini oleh eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka pemimpin penghuni surga. Hadis yang agung yang lain adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi dan disahkan juga oleh Syekh Al-Albani hadis yang luar biasa Fadilah Umar. Kata Nabi SAW, "Lau kana min ba'di nabiyun, lakana Umar bin Khattab." Kalau ada nabi setelahku, maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. Jadi berarti jelas Umar bin